Ucapan Abu Ja'far rahimahullah dan sebagaimana dalam mukaddimah pembahasan kitab ini kita mengingatkan kepada hadirin bahwa beberapa ucapan-ucapan Abu Ja'far Tahawi ada kritikan dari para ulama. Tetapi tidak mengeluarkan beliau dari keadaan beliau sebagai ahlu sunnah. Bahkan yang diambil ilmunya, dibaca kitabnya. Karena apa yang termuat dalam kitabnya, ilmu yang disampaikannya sangat banyak dan sangat tinggi tidak didapat dari kitab-kitab lain. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah sebagaimana dinukil dalam footnote-nya oleh Syekh Yasin hafizahullah. Bahwa Syekh bin Bas mengomentari kalimat kedua dari ucapan Abu Ja'far. Allah hadza ghairu sahih. Itu tidak benar. Saya ulangi kata-kata Abu Ja'far. Allah tidak membebani kecuali sekesanggupannya. Yang kedua, dan mereka tidak sanggup kecuali yang Allah bebani yang pertama benar. Kalau yang pertama terdukung dengan ayat-ayat yang sangat jelas. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani para hamba kecuali sekesanggupannya. Al-Baqarah 286. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 152. Allah berfirman, La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kecuali sekesanggupannya. Artinya perintah-perintah syariat, hukum-hukum agama Islam, perintah dan larangan, aturan-aturan ibadah, semuanya adalah perkara yang akan sanggup dikerjakan oleh seorang manusia. Yang berarti kalau ada manusia yang mungkin cacat atau memiliki kelainan, kemudian tidak sanggup, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Allah katakan, La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak akan membebani kecuali sekesanggupannya. Diperintahkan sholat. Manusia yang normal mampu untuk berdiri, ruku, sujud, bisa kecuali yang cacat, lumpuh, nggak mampu berdiri. Bagaimana? Maka tidak mengapa. Soli jalisan. Salatlah dalam keadaan duduk. Yang tidak bisa duduk, lebih parah lagi. Hanya bisa berbaring. Soli, salatlah dalam keadaan berbaring. Apa yang dia tidak sanggup, ma'afun anhu akan dimaafkan. Itu makna tidaklah Allah membebani para hamba kecuali sekesanggupannya. Sekarang kalimat yang kedua, dan mereka nggak akan sanggup kecuali apa yang Allah bebani. Kata Syekh bin Bas, ini nggak benar. Ini nggak benar. Mereka kadang sanggup yang lebih dari apa yang diperintah. Iya kan? Apa buktinya? Buktinya ada kelompok-kelompok ekstrim yang hulu, yang berlebihan. Disuruh sekian, dia kerjakan lebih. Ada apa enggak ada? Ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan sesuatu yang pas ukurannya. Pas. Eh, tidak lebih, tidak kurang. Tidak memberatkan. Inna hadha din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka kalimat pertama jelas. Semua para ulama menyatakan dengan kalimat yang sama karena dua ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan la nukallif nafsan illa wus'aha ditambah lagi dengan ayat-ayat yang menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah menginginkan kemudahan buat kalian Allah tidak menginginkan kesusahan maka akan diberikan yang mudah akan diajarkan yang mudah akan diperintah dengan perintah-perintah yang mudah ini sekedar kita tahu bahwa kalimat kedua tidak tepat. Apa ini maksud oleh Abu Ja'far dengan kalimat ini? Kok bisanya dia mengatakan seperti itu? Yang dimaksud oleh beliau atau yang diinginkan oleh beliau adalah masalah takdir. Tidak mungkin seorang berbuat kecuali apa ditakdirkan oleh Allah. Itu maksudnya. Tetapi kalimatnya tidak tepat. Maka ketika beliau berkata wa huwa tafsir la haula wala quwwata illa billah maka ini makna kalimat lain. Dan ini adalah tafsir dari kalimat la haula wala quwwata illa billah tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Naam, kalau itu yang dimaksud kita sepakat dan semua para ulama sepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup beramal Nggak ada seorang pun yang sanggup berbuat. Nggak ada seorang pun yang sanggup mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kecuali dengan qada wal qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat la yutiquna illa ma kallafahum. Manusia nggak akan sanggup kecuali apa yang dibebankan pada mereka. Yang lebih mereka nggak akan sanggup. Kan kadang sanggup, tapi gak disuruh. Bukan tidak sanggup, mereka sanggup untuk lebih. Kadang-kadang. Sholat maghrib tiga rokaat. Ada yang ngerjakannya tujuh rokaat. Bisa apa nggak bisa? Sanggup. Tapi itu hulu, berlebihan. Tidak diperintahkan. Maka kalimat la yutiquna illa ma dikritik oleh para ulama. Adapun kalimat la haula wala quwata illa billah maka itu warid dalam Quran dan Sunnah bahwa memang tidak mungkin kita mampu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Naqul la hilata li ahad wa la tahawul li ahad wa la harakata li ahad an ma'siyatillah. Maka kita ahli sunnah berkata, tidak mungkin ada daya upaya. Nggak mungkin ada kemampuan. Nggak mungkin ada gerakan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wala harakata li ahad an ma'siyatillah. Tidak mungkin menghindari maksiat illa bima'unatillah, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya upaya, enggak punya kemampuan, enggak punya gerakan, enggak punya apapun usaha untuk menghindar dari maksiat kecuali bima'unatillah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata li ahad ala iqamati taatillah. Demikian pula tidak ada kekuatan bagi siapapun untuk menegakkan ketaatan pada Allah. Enggak ada kekuatan untuk sabat alaiha, untuk sabit tetap kokoh di atas ketaatan illa bitaufiqillah kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Dan segala sesuatu berjalan dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu berjalan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu berjalan dengan kehendak, keputusan Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ghalabat masyiatuhu al kulliha. Keinginan Allah mengalahkan semua keinginan manusia. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak makhluk. Kamu berkehendak. Kalau Allah berkehendak lain, kehendakmu nggak akan berhasil. Kamu berkehendak. Temanmu berkehendak, gurumu berkehendak, dan seluruh kaum muslimin berkehendak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Apakah terjadi? Tidak akan terjadi. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, "Ghalabat masyiatuhu al-masyiat kulliha." Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak yang lain. anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid kau punya kehendak aku punya kehendak tapi Allah maha berkehendak yang pasti terjadi adalah kehendak Allah kehendakmu sudah berupaya sudah berusaha sudah mengumpulkan dananya sudah menyiapkan waktunya sudah merencanakan matang kemudian Allah tidak berkehendak pasti pasti akan gagal. Pasti, pasti, pasti. Tidak ada keraguan. Pasti akan gagal. Maka ketika kita merencanakan, ketika kita menginginkan sesuatu, di samping persiapan-persiapan jangan lupa meminta kepada Allah SWT wa mauna. Insya Allah. Meminta kepada Allah kehendak yang mudah-mudahan Allah menghendaki. Minta taufik, minta taufik dari Allah SWT Apa makna taufik? Taufik adalah kecocokan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita berkeinginan, berencana, berupaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka terjadi. Maka itulah taufik. Dapat taufik. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ibadah, untuk bisa berpuasa, untuk bisa umrah, haji. Dengan apa itu? Dengan taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, walaupun dia kaya raya, nggak akan dia bisa berangkat. Pasti akan gagal. Walaupun dia sehat walafiat, mampu, kuat, tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia nggak akan sanggup. Ada saja yang menghalanginya. Sehingga ketika kita berhasil, ucapkan alhamdulillah. Ala taufiqihi, alhamdulillah ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah wa iradatihi al-iradati kulliha. Wa akasat iradatuhu al-iradati kulliha akan membalik kehendak Allah pada kehendak yang lain. Ada kehendak yang lain semuanya akan dirubah oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau bertentangan. Yang tadinya mau ke sana Allah takdirkan jadi ke sini. Yang tadinya dia mau berbuat Allah takdirkan jadi tidak berhasil berbuat. Yang tadinya dia begini jadi begitu. Itu semua <laughs> akasat iradatuhu al-iradat kulliha. Kehendak Allah bisa membalik semua kehendak yang lain wa ghalaba qada'uhul hiyal dan keputusan Allah qada'uhu ghalaba keputusan Allah mengalahkan semua hiyal bentuk jamak dari hilah hiyal semua hilah-hilah upaya-upaya semuanya akan kalah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala Walaupun sudah direncanakan bertahun-tahun, walaupun sudah datangkan profesor-profesor yang ahli, walaupun sudah dihitung sampai 0,00 sekian rinciannya, hitungannya hitungan yang sangat teliti. Toh begitu peluncuran gagal. Hanya berapa detik saja kemudian meledak. Itu sejarah mencatat yang katanya mereka mau menerbangkannya sampai ke bulan. Eh, hanya berapa detik meledak. Padahal jangan tanya bagaimana mereka memikirkannya. Bagaimana mereka merencanakannya bertahun-tahun dengan para ahli-ahli yang paling ahli di dunia. Toh hanya dengan kun fayakun. Allah takdirkan gagal ya gagal. Wartawan rame-rame bertanya, mengapa? Mereka nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Hitungan sudah benar. Listrik sudah cukup. Ketelitian sudah maksimal. Apalagi? Kebingungan mereka. Karena mereka tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kenal Allah, mereka akan menyatakan akan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Mau bagaimanapun juga. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Ya fa'al ma yasha wa huwa ghairu zalimin abada. Allah melakukan apapun yang dikehendakinya dan Allah tidak zalim. Allah maha melakukan apapun yang diinginkannya dan Allah tidak zalim. Pernah kita kisahkan ketika satu orang mubtadi dal yang nggak percaya pada takdir datang kepada seorang tokoh ahlu sunnah dan kemudian memberikan mukaddimah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak pernah mendolimi hambanya. Ahli sudah tahu mukaddimahnya ahli bid'ah ini tadi maksudnya kemana? Bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya. Maka tokal sunnahnya berkata Alhamdulillah Alladhi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Alhamdulillah yang bebas melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Lihat mukadimahnya, berbeda. Kata si mubtaji' tadi, qadari yang tidak percaya pada takdir. Bagaimana mungkin Allah menentukan takdirnya pada seseorang bahwa dia kafir, habis itu kemudian Allah yang mengadabnya. Bukankah ini zalim? Maha suci Allah. Maha suci Allah tidak mungkin membalimi hambanya. Apa maksudnya? Maksudnya nggak mungkin ditakdirkan. Ditakdirkan kafir kemudian diadab. Itu zalim. Kata ahli sunnah tadi. Ayaf'alu fi mulkihi afu milki ghairihi. Dia melakukannya pada miliknya atau pada milik yang lainnya. Diam dia, berzikir. Padahal bisa jawab, dia tahu. Tapi kalau saya jawab timbul dia tahu pasti akan kalah. Dia ya jelaslah dia berbuat pada miliknya karena semua yang ada di alam ini milik Allah. Maka kata Al-Sunnah kalau begitu, wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Selesai. Allah menciptakan matahari, kemudian Allah menghancurkannya. Dolim? Ya tidak. Milik Allah. Allah yang bikin dunia dan seisinya, kemudian Allah pula yang menghancurkannya yang qiyamah. Sampai berhak protes? Ya. Kalau dia melakukan pada milikmu, maka itulah yang dikatakan kedoliman. Tetapi kamu milik Allah. Semua yang ada padamu milik Allah dan semua fasilitas yang ada di sekitarmu milik Allah dan seluruh alam yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu fi mulki mayyasha. Allah Maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Kau muslimin yang saya hormati. Maka kalimat itulah yang disebutkan di akhir ucapan Abu Ja'far ath tahawi Yaf'alu ma yasha'u wa ghairu zalim abada. Allah Maha melakukan apapun sekehendaknya dan Allah tidak zalim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Kenapa berbuat seperti ini? Kenapa berbuat seperti itu? Tapi mereka nanti yang akan ditanya, kenapa berbuat seperti ini? Kenapa berbuat seperti itu? Allah tidak ditanya. Karena Allah maha kuasa mutlak. Allah bebas berbuat apapun. Allah maha berbuat apa yang diinginkannya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka dalam ayat lain Allah katakan la yus'alu Amma yaf'al wahum yus'alun. Allah nggak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu, tapi kalian manusia, kalian para hamba yang akan ditanya, kenapa berbuat seperti ini, kenapa berbuat seperti itu. Maka jangan terbalik. Jangan terbalik ayyuha ayyuhal jahil yang ngaku akil. Manhum Siapa orang yang bodoh ngaku alim? Aklaniun, para rasionalis. Dijuluki rasionalis atau aklani karena mendewakan akal. Ternyata akalnya jahil, jumud, bodoh. Sehingga terbalik otaknya. Harusnya dia berpikir apa yang akan saya ditanya nanti di hadapan Allah. Apa yang akan saya jawab kalau saya ditanya oleh. Bukan begitu, tapi kebalik. Justru mempertanyakan Allah, kenapa kok Allah begini, kenapa kok Allah begitu? Siapa kamu? Man ant ayuhal jahil? Siapa kamu ayuhal jahil? Kamu itu hamba, makhluk, diciptakan oleh Allah, dibikin oleh Allah. Kamu itu nggak memiliki apapun di alam ini. Kok beraninya mengadili Allah Subhanahu wa taala? <clears throat> Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tidak sadar menghakimi Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika menerima musibah-musibah. Kenapa kok Allah takdirkan anak saya mati? Kenapa kok Allah takdirkan si fulan meninggal? Kenapa kok Allah takdirkan begini? Eh, terbalik. Kamu tidak diizinkan, tidak pantas menghakimi Allah. Allah yang menghakimi kamu ketika Allah takdirkan musibah itu. Bagaimana kamu? Sabar atau tidak sabar? Nerima atau tidak nerima. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu ucapkan? Lafat apa yang kamu ucapkan? Lafat kamu ucapan Lillahi atau lafat keluhan-keluhan atau lafat-lafat yang menghinakan takdir Allah. Itu yang akan ditanya. Kamu yang akan ditanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apapun sekehendaknya. Khonifuddin azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan Allah maha kuasa untuk berbuat apapun. Dan jangan tertipu dengan filsafat-filsafat ahli filsafat. Jangan tertipu dengan filsafatnya Zakir Naik. Al-Mubtadi' Bal. Yang menyatakan saya punya seratus bahkan seribu perkara yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Astagfirullah. Disampaikan kepada Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Fauzan mengatakan hadhi ilhad. Ini ilhad, mulhid. Hadza rajul mulhid. Kalau dirincikan ditanya, jawabannya filsafat. Sebagaimana umumnya orang-orang filsafat di kampus-kampus filsafat. Kita punya anak, Allah tidak bisa punya anak. Satu katanya. Allah tidak bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya. Dua. Allah itu kuno. Ya akhirnya kuno itu. Beda, tidak bisa dan tidak mau, itu beda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa berbuat apapun, tapi Allah tidak akan. Kan begitu. Ini filsafat, ini permainan kata. Permainan kata. Jangan tertipu dengan filsafat-filsafat para ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Katakan seperti apa yang Allah katakan dalam Quran. Imani seperti apa yang kita dapati dalam Quran dan Sunnah tentang Allah. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Kadang Allah menghendaki, kadang tidak menghendaki. Kan begitu. Yang jelas maha bisa. Ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah bisa berbuat apapun. Maha bisa, maha kuasa. Tapi kadang Allah menghendakinya, kadang Allah tidak menghendaki. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menyatakan, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan Allah tidak punya anak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terima Aminu billah. Berimanlah kepada Allah wa qadarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Berimanlah kepada Allah dan kehendaknya dan kekuasaannya dan keinginannya bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, Maha melakukan apapun yang dikehendaki. Khonifuddin, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menafikan kedoliman dari dirinya. Bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu dan Allah tidak zalim. Allah menciptakan dengan keadilannya. Allah menciptakan dengan hikmahnya dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lepas dari sifat adil. Kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu rinciannya. Makanya harus ya, memiliki akidah, keyakinan bahwa Allah memiliki sifat adil. Diriwayatkan dari Bani Israel. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang bertanya kepada Jibril, aku ingin mengetahui keadilan. Hikmah Allah Ta'ala. Ah. Ikut. Tapi engkau jangan berbuat apapun, jangan berbicara apapun, lihat saja. Ditempatkan oleh Jibril satu tempat, melihat ke satu sumur. Tiba-tiba datang seorang pemuda gagah berkuda datang mengambil air. Meletakkan tasnya, kemudian ambil air, minum, berangkat kembali. Tasnya ditinggal. Musa memberitahu, tasnya ketinggalan. diam, dia saja. Ya. Tiba-tiba <laughs> datang seorang anak kecil. Ya. Menyeret-nyeret tas tadi mengelilingi sumur. Kemudian dibawa pergi. Mau mencegah, tidak boleh. Diam. Ya. Datang orang tua. Tua rentah. Mengambil air. Ternyata anak muda tadi balik. Orang tua tadi ditanya dengan dihunuskan pedang kepadanya. Mana tas saya? Tidak tahu. Dia menjadi tidak tahu, kayak akan tebas. Saya tidak tahu menahu tentang tasmu. Maka ditebas lehernya. Musa terkejut. Merasa gelisah. Ini sepertinya tidak adil. Yang tidak salah di lehernya sampai mati. Diam sudah. Pergi. Kata Musa, ini bagaimana? Ini orang yang tidak salah. Aku ceritakan. Diceritakan sejarahnya. Oleh Jibril. Alaihissalam. Bahwa ternyata anak muda tadi adalah seorang yang mendapatkan harta yang bukan miliknya. Sedangkan anak kecil tadi adalah ahli waris dari orang tuanya dia yang hartanya didolimi sama anak muda ini. Sedangkan orang tua tadi adalah begini-begini kejahatannya. Yang masing-masing pantas. Ini barakallahu bikum karena dikhabarkan oleh Jibril. Kalau saja nggak dikhabarkan oleh Jibril, kamu akan menyatakan tidak adil. Kan begitu. Kok begini jadinya? Ini barakallahu bikum. Infahat riwayah dari Bani Israel, Israelia Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di dunia ini. Yang kamu tidak tahu. Kalau itu adil. Di matamu seakan-akan adalah perkara yang ditakdirkan oleh Allah tidak tepat. Kalau saya menentukan takdir, saya akan takdirkan begini. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Engkau ajhal jahilin sedangkan Allah alamul ghuyub. Engkau tidak tahu apa-apa. Sebodoh-bodoh makhluk yang bodoh. Sedangkan Allah maha mengetahui yang gaib. Yang tersembunyi ataupun yang diterang-terangan. Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua dengan keadilannya. Maka ingatlah kalau ada kejadian sesuatu yang kita tidak sukai. Husnubanlah kepada Allah dan berkatalah, insya Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Allah akan menghendaki sesuatu yang baik. Maka ikhwan bin a'azakumullah dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kejelekan juga ditakdirkan oleh Allah. Iya, ditakdirkan oleh Allah. Tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Maknanya Allah menakdirkan segala kejelekan untuk kebaikan. Kadang kamu tahu hikmah kebaikan itu, kadang kamu tidak tahu. Iya tahu. Bisa dibayangkan. Kalau manusia nggak ada yang mati. Ya. Karena pengen hidup semua, kemudian dikasih oleh Allah. Ya sudah, hidup semua. Ya Bagaimana kita berjalan di muka bumi? Sesuatu ya. Hah? Sesek-sesekan. Ya. Iya toh? Qanibilinazakumullah. Itu sudah keadilan. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu sudah hikmah. Dan itu sangat jelas sekali terlihat. Sangat gamblang terbaca oleh para uqala. Hikmahnya sangat banyak. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Dan aku enggak akan mendolimi hamba-hambaku, kata Allah. Semuanya dengan keadilan. Demikian pula Allah katakan, "Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, fala yakhafu dhulman wala hadma." Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dalam keadaan dia mukmin, jangan khawatir didolimi. Jangan khawatir dicurangi. Allah nggak akan mendolimi hamba-hambanya. Wa ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak akan dirubah ucapan. Ucapan keputusan Allah gak akan berubah. Dan aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Ayat lain Allah berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun atau kanu humudh zalimin." Ada dua macam ayat. "Wa ma zalamnahum" kami tidak mendolimi mereka. Walakin kanu humudh zalimun, tetapi mereka lah yang mendolimi mereka sendiri atau mendolimi diri diri mereka sendiri ada orang bermain api kemudian terbakar. Apakah Allah yang mendolimi dia? Atau dia mendolimi dirinya sendiri? Dia mendolimi dirinya sendiri. Berbuat kejelekan, mendapat kejelekan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang berbuat kejelekan akan menimpa atau akan mendapatkan kejelekan. Apakah Allah yang melimi mereka? Tidak. Apakah itu takdir Allah? Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak zalim. Allah menakdirkan dengan keadilan. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Lumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Kata Allah, dan mereka dapat di apa yang mereka perbuat ada di hadapannya. Yumul qiyamah. Ini catatanmu, ini kejelekanmu, ini dosamu. Wajadu ma'amilu hadiran. Apa yang mereka amalkan hadir di hadapan mereka yumul qiyamah. Pada hari perhitungan. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak akan mendolimi seorang pun. Atau ayat lain dalam surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullana kullu nafsin bima kasabat la al yaum Innallaha sari'ul hisab. Hari ini tujza. Hari ini akan dibalas. Kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia perbuat. La dzulmal yaum, enggak ada kedoliman hari ini. Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Bahkan dalam hadis kudsi Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya aku haramkan keboliman atas diriku. Waj'altuhu bainakum muharrama dan aku jadikan yang demikian di antara kalian sebagai perkara yang haram. Fala tawalamu maka janganlah kalian saling mendolimi. Lihat hadis ini. Hadis kunci yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku haramkan kedoliman atas diriku. Dan aku jadikan kedoliman di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling membolimi. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak bisa berbuat dolim? Bisa apa nggak bisa? Hah? Bisa kalau Allah mau. Tapi Allah haramkan atas dirinya. Aku tidak akan berbuat zalim. Maka wahai zakir naik, itu bukan Allah tidak bisa. Allah tidak mau berbuat zalim dan Allah katakan haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak mau berbuat zalim. Jangan bermain-main kata wahai para filosof Jangan bermain-main kata wahai mutakallimin. Ada perkara-perkara yang Allah putuskan Allah tidak akan berbuat. Allah tidak akan mau mengerjakan. Dan Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Bedakan antara keduanya. Tidak bisa dan tidak mau. Kalau tidak bisa itu kelemahan. Dan itu tidak pantas bagi Allah. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah tidak mau, itu karena sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala tidak mau melakukan kedoliman dan mengharamkan atas dirinya kedoliman. Haramtu bulma ala nafsi. Bedakan antara dua keduanya. Farriq bainahuma. Walhamdulillah. Sesungguhnya sangat jelas. Asal saja tidak ada hawa dalam hati kita. Sesungguhnya sangat jelas kalau saja tidak ada pada dirinya kesombongan, kiber, penolakan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya taala. Mungkin dua pekan mendatang. Tentang masalah apakah doanya orang yang hidup sampai kepada orang yang telah wafat? apakah amalan orang yang hidup bisa dikirimkan kepada orang yang sudah wafat? Ya. Sebab dalam masalah itu ada ifrat, ada tafrid. Kalimat yang tegas dari Allah, "Fala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang enggak akan memikul dosa orang lain. Demikian pula Allah katakan, walaisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya dan itu termasuk keadilan. Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk menghajikan orang tuanya atau bersedekah atas nama orang tuanya yang telah wafat.